Antum kira Kalian itu sedikit. Ahli sunnah tidak banyak. Maka hendaklah saling Perhatikan saling memberikan wasiat pada saudaranya bersama ahli sunnah saling tolong menolong saling ta'awun saling memberikan bantuan dan dukungan karena kalian ini adalah minoritas apa yang sudah disinggung kemarin disebutkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW tentang masalah hubungan mukmin dengan mukmin, hubungan muslim dengan muslim, bahwa mereka itu seperti satu tubuh, sendiri wahid. إذا اشتكى منه العضو jasad سائر الجسد بالسهر والحمى Demikian pula dikatakan kalbunian seperti bangunan yashuddu ba'dahu ba'dha. Qul inna Allah. Seperti bangunan yang saling menopang seperti yang saling merasakan ini gambaran yang sangat tepat, gambaran yang sangat jelas bagaimana eratnya hubungan di antara seorang mukmin darinya. Seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang lain yang sama-sama beriman kepada Rasulnya. Ahli sunnah dengan ahli sunnah. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan Innama mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu bina baina Maka perbaikilah hubungan persaudaraan kalian. Ikhwanuddin, a'azakumullah, semia sahabati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan aslihu baina akhwaikum. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wahai orang-orang yang beriman, la yaskar qawman min qaum. Asa ayyakunu min minhum. ولا نساء من نساء عسى يكون خير منهن ليكن خير منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تلمزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان قل من اعزكم الله ارني اودك من جاهل وقوة persaudaraan tadi agar bangunan tetap kokoh agar tetap dalam keadaan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la yaskhar. Jangan memperolok-olok sebagian kalian kepada sebagian lain. Jangan saling merendahkan. Jangan saling mencerca. Jangan menjadikan saudaranya sebagai bahan tertawaan. Bahan olok. Karena bisa jadi yang diperolok-olok ternyata lebih baik daripada yang ngobrol. Ini ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para wanita agar mereka jangan sebagian memperoleh Allah sebagian yang lain. Karena jangan-jangan yang diperoleh khairun minhun lebih baik daripada yang memperoleh Allah dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala wala talmizu anfusakum dan jangan kalian cerca diri kalian sendiri wala tanabazu bil dan jangan kalian saling juluk dan juluki dengan julukan-julukan yang jelek Ikhwan Fiddin, a'azakumullah. Kalau kita menjelekkan saudara kita, maka itu adalah menjelekkan diri kita sendiri. Karena yang namanya mukmin, akul mukmin. Yang namanya mukmin, atau akhihi, cermin dari saudaranya. Kalau engkau bercermin, engkau melihat dirimu, ada sesuatu yang jelek atau ada coreng di wajahmu, apakah engkau akan mencerca cermin itu? Tentu tidak tentu kamu akan segera membersihkannya. Agar segera memperbaikinya. Dan itulah yang seharusnya. Sesama ahli sunnah, sesama mu'min, ketika dia melihat kejelekan saudaranya, cepat kita perbaiki. Ya akhir, engkau begini dan begitu. Adalah. Ya. Fima bainaka wa bainahum antara engkau dengan dia saja. Dan ada ta'yir wala tashhir. Jangan dijatuhkan di depan umum. Jangan dicerca <clears throat> di depan umum. Dan jangan pula diberitakan kepada manusia. Ketahuilah bahwa si fulan ternyata begini, ternyata begini. Tidak. Justru sebaliknya. Semestinya kita menjaganya. Menjaga nama baik saudara kita. Dan kita ingin agar saudara kita dalam keadaan menjadi lebih baik. Karena itu adalah cerminan kita sendiri. Maka kita tahu. Dan kita katakan kepada dia, Kenapa? Kamu masih berbuat seperti itu. Alisa ada haram. Bukankah ini adalah haram? Bukankah adalah perkara yang tidak pantas bagimu? Bukankah kau disuruh? Sehingga akan jadi baik dan juga akan jadi baik hubungan sesama ahlu sunnah dan akan jadi baik pula gambaran ahlu sunnah secara keseluruhan tetapi barakallahu fikum kalau engkau menta'ir, mentashhir mengumumkan fulan ternyata begini, ternyata begitu maka yang terjadi bukan kebaikan karena si fulan yang dipermalukan ini tentunya nggak akan tinggal diam dan bukan kemudian mendapatkan nasihat sama sekali tidak. Dia justru saat akan mendapatkan permusuhan maka dia akan membalas nanti suatu saat. Dikira dia tidak punya kesalahan. Apakah dikira dia maksum, bersih, suci? Akhirnya mulai ya tajassas. Tajassus. Cari-cari kesalahan. Setelah didapat dan Mesti dapatnya. Kenapa mesti dapatnya? ya? Kan namanya manusia. Enggak ada yang sih. Enggak ada yang maksud, Ada saja kesalahan-kesalahannya. Apalagi dicari-cari. Tidak dicari saja sudah terlalu banyak kesalahan. Apalagi dicari. Setelah didapat, kemudian dijadikan sebagai bahan pembalasan. Ayuhan nas, ayuhan ikhwah, Ternyata si fulan begini dan begitu. Saya ketahui sendiri, saya melihat sendiri. Jadi dua sekarang. Yang dijatuhkan kehormatannya dan dipermalukan. Kemudian bertambah jadi tiga, jadi empat, jadi lima. Apa yang terjadi? Yang terjadi justru kejelekan pada ahli sunnah. Orang-orang yang di luar yang tidak kenal sunnah atau yang sudah menyimpang dari sunnah akan melihat tuh lihat ternyata ahlu sunnah borok-boroknya sangat banyak ini dan ini dan ini dan ini berarti kita sendiri yang mencoreng diri kita sendiri berarti kita sendiri yang menjatuhkan diri kita sendiri walaupun Jangan kalian jatuhkan dirimu sendiri. Jangan kalian cerca dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab dan jangan juluk menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Allahumma illa kecuali kalau memang terpaksa untuk menitiki atau mengasih tanda atau dan tidak mungkin dikenal dengan itu atau dengan selain itu maka terpaksa kamu terpaksa menyatakan kalimat tadi al-a'raj yang Maaf, yang pincang. Itu. Karena khawatir tidak jelas. Disebut Muhammad, Muhammad siapa? Muhammad siapa? Yang dari Bekbanya. Uh, ah, Al-A'raj. Ini barakallahu fikum. Kalau memang dengan itu dan tidak dikenal dengan ciri-ciri yang lain, maka terpaksa kita sebutkan. Dan itu bukan sebagai cacaan bukan sebagai uh, julukan untuk menjatuhkan. Ayat berikutnya Allah katakan istanibu katsiran min adh-dhanni wahai orang-orang yang beriman jauhkanlah kebanyakan prasangka inna ba'da dhanni ismun jauhi prasangka-prasangka karena kebanyakan prasangka itu dosa. Atau sebagian prasangka itu dosa. Yaitu su'uman. Berburuk sangka. Cari mahmal qayyim. Cari kemungkinan-kemungkinan baik. Masih ada seribu baik. Sebelum engkau kemungkinan buruk. Cari mahmal qayyim Kenapa? Si pulang lewat depan saya. Jalan kenyapa? nengok aja enggak. Sebentar. Langsung kamu menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek atau berprasangka dengan prasangka buruk. Cari mahmal tayyib tadi kemungkinan-kemungkinan baik tadi mungkin dia tidak lihat saya mungkin dia sedang terburu-buru mungkin dia sedang sibuk. Mungkin dia, mungkin dia, mungkin dia. Ini semestinya. Sebelum prasangka buruk, kamu cari seribu prasangka baik. Mengapa demikian? Karena kita kenal dia ahlu sunnah. Karena kita kenal dia seorang salafi. Semangat untuk berpegang dengan tauhid sunnah. Maka berikan prasangka-prasangka baik. Dan kamu duga dengan dugaan-dugaan positif sebelum dugaan negatif. Mungkin tidak tahu, mungkin tidak melihat, mungkin dia sedang terburu-buru, mungkin dia dalam keadaan begini begitu. Oh muslim yang sangat Ya Rasul. ahli بأهل السنة khairah. Fa'innahum قلة Hendaklah kalian saling wasiat saling menjaga sesama ahli sunnah karena kalian itu sedikit sudah sedikit dibuangi satu persatu ah fulan kada ah fulan itu wabun oh fulan itu baik si fulan itu begini habis dijuluki dengan berbagai macam julukan julukan yang jelek dan dibuang satu persatu merasa kamu itu masya Allah sudah di masjid Padahal yang satu dari ujung sana, yang satu dari ujung sini, yang satu dari 15 jam perjalanan dari sini, yang satu 20 jam. Maka ketika kembali ke jalannya masing-masing, siapa kalian? Dan berapa orang dibandingkan dengan sekian banyak manusia yang belum di atas sunnah. Bahkan sebagian mereka tidak mau diajak ke sunnah maka kalian sedikit. Maka wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Maka jangan kalian saling tajassus, saling cari-cari kesalahan, saling selidik menyelidiki bagaimana keadaan orang lain, salahnya di mana, keliruannya di mana. Astagfirullah. Cari kesalahanmu sendiri dan perbaikilah. Cari kesalahan kita sendiri, beristighfarlah. Introspeksi, itu diberitakan. Jangan kemudian mencari kesalahan orang lain. Si fulan ini saya suka, saya benci sama dia. Pasti dia punya ini, pasti dia punya itu. Pasti dia memiliki kesalahan ini, pasti memiliki kesalahan itu. Lo kenapa? Ada apa denganmu? Kau berupaya untuk mencari-cari kesalahan saudaramu. Ternyata biasanya urusan pribadi, ketersinggungan, atau persaingan dunia. Saya bawa madu, dia bawa madu. Saya bawa apa saudara, dia juga bawa saudara. Kurang aja ini orang. Seakan-akan yang boleh jalan cuma dia, orang lain tidak boleh dagang. Mulai cari-cari kesalahan, cari masalah. Khairan azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dunia dibandingkan dengan ukhuwah lebih mahal ukhuwah digedir sangat sangat sangat sangat lebih tidak bisa dibandingkan adapun dunia la tusawi janaha ba'uwah dunia itu tidak senilai sayap nyamuk sekalipun. Lau kanat dunya tusawi janaha ba'udah kalau saja dunia ini memiliki nilai sayap nyamuk saja, nggak akan diberikan pada orang kafir kama, Nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Apa maknanya? Maknanya berarti karena diberikan pada orang kafir, berarti gak ada nilainya sesayap nyamuk pun dah. Lalu karena di dunia itu sawiya Allah. Kalau saja dunia ini mengimbangi nilainya sesayap nyamuk, niscaya nggak akan diberikan pada orang kafir surga sama. Tetapi kita lihat Allah berikan kekayaan pada muslimin sebagaimana Allah berikan pula kekayaan pada kufar. Allah berikan dunia pada orang mukmin, Allah berikan pula pada orang kafir. Allah berikan ini kemudahan, kekayaan pada orang mukmin, Allah berikan pula pada orang kafir. Karena memang takdirnya. Yang tidak diberi dunia maka dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi dunia juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Apa bedanya? Yang ini yang itu diuji. Yang namanya ujian kadang-kadang bisharri wal khair. Bisharri wal khair fitnah. Dijadikan ujian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah. Apa sebiru? Apakah kalian sabar? Ada orang yang sabar ketika diberikan kekayaan. Ternyata dia tidak sabar ketika dia bangkrut. Sebaliknya ada orang yang sabar ketika dia miskin, fakir, apa. Sabar. Tapi ternyata dia tidak sabar ketika dituangkan kepadanya dunia. Tapi yang lebih banyak Hah? Yang lebih banyak dengan kekayaan atau yang lebih banyak terfitnah dengan kemiskinan? Mana yang kemudian banyak membawa korban? Hah? Kemiskinan atau kekayaan? Jawabannya mal faqra aksha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Bahkan aksha alaikum an tufrad alaikum dunya Justru yang aku khawatirkan kata Nabi adalah dituangkannya kepada kalian dunia. Fatana fasuha kama tanafasuha. Yang kalian akhirnya berlomba-lomba dengan dunia seperti orang-orang terdahulu. Berlomba-lomba dengan dunia. Maka kemudian membinasakan kalian sebagaimana pernah membinasakan mereka. Dunia. Ketika dituangkan, seringkali banyak yang tidak sabar. Ah, besok pada doa. Iya, nanti insya Allah saya akan datang. Mungkin agak terlambat. Saya punya anu janji dengan para tamu bisnis saya. Datangnya hampir-hampir terakhir. Daud sibuk dengan urusan urusan dunia. Baru duduk mendengarkan khutbah. HP-nya bunyi. Jadi kalau nggak diangkat hilang 30 juta. Set. Keluar. Ya, ya, ya. Kirimkan, kirimkan. Sekarang. Dan nggak usah, nggak usah. Jangan berhenti. Masya Allah. Sibuknya ini pebisnis. Masya Allah. Qadibina a'azakumullah. Yang dulunya dia rajin. Pekajian sekarang sudah mulai malas-malasan. Yang tadinya dia dalam keadaan bisa sempat belajar di rumahnya, membaca Al-Quran, nggak sempat lagi. Yang tadinya, yang tadinya, yang tadinya berubah semuanya ketika dia berhasil ya, dagangnya sudah menjadi bos ya, bos herbal masya Allah sehingga kalau kita tahu bahwa dunia itu la tusawi dan dunia itu justru lebih banyak membawa orang menjadi menyimpang meninggalkan agamanya atau kurang ibadahnya dan sebagainya dan sebagainya, maka kenapa perkara itu jadikan sebab permusuhan? Akhirnya ukhuwah dunia dia kejar-kejar sampai rela bertikai. Berarti apa? Dia korbankan ukhuwah dia korbankan persaudaraan sesama muslim mukmin. Dia korbankan persaudaraan sesama ahli sunnah. Sayang sekali. Berarti dia tidak bisa berhitung. Satu tambah satu sama dengan berapa. Berarti dia tidak bisa berhitung. Kalau yang hilang adalah ukhuwah karena mengejar dunia, untuk apa rugi? Mana yang lebih mahal? Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah persaudaraan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma anlafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Kalaupun engkau menginfakkan harta seluruh dunia ini, fil ardi jami'an. Apa yang di muka bumi semuanya dijadikan modal untuk bisa menjinakkan hati-hati mereka mal baina qulubihim. Engkau nggak akan bisa menyatukan mereka. Nggak bisa ta'aliful qulub dengan harta, dengan dunia. Nggak bisa. Yayasan Ilal Turas, Darul Yayasan Haromen, Yayasan apa lagi? Sekian banyak yayasan-yayasan dana bantuan menuangkan hartanya untuk menjinakkan manusia untuk mengakurkan seluruh kelompok-kelompok muslimin. Berhasilkah? Tidak berhasil. Dengan dana-nil Kuwaitia ataupun dengan dolarat amerikia ataupun dengan apa lagi? tidak berhasil menjinakkan hati-hati manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menjinakkan hati mereka. Artinya barakallahu fikum bahwa yang namanya takliful qulub, persatuan hati, jinaknya hati, persaudaraan ini tidak bisa dibeli dengan harta. Dan gak bisa dibeli dengan seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Walaupun engkau keluarkan seluruh harta yang ada di dunia ini. Kau gak akan bisa. Ini hati mereka. Maka ikhwan azakumullah. Sayang. Kalau benda berharga yang nilainya tak terhingga, yang sangat mahalnya, yang nggak bisa dibeli dengan seluruh harta yang ada di dunia ini, kemudian dikorbankan hanya karena masalah sebutul madu. Hanya karena masalah keuntungan 100 rupiah, 200 rupiah. Saya jual 700, dia 600. Saya jual 600, dia jual 500. Ini memang gak beres orang ini. Apakah tidak ada cara lain selain mengorbankan ukhuwah dan kemudian saling mentahir, saling mencerca, saling menjatuhkan kehormatan? sehingga hilang sesuatu yang sangat berharga yaitu kejinakan hati takliful qulub wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd dan jangan kalian saling ghibah tajassus cari-cari kesalahan sedangkan ghibah menceritakannya dan biasanya bergandengan dia selidiki. Begitu dapat, dia ceritakan sana kemari. Saya tahu. Ternyata dia bisa nyelaku seperti itu. Ternyata dia memiliki kecurangan ini, kecurangan ini, kecurangan ini. padahal tidak ghibah. Kalau benar, itu riba Apalagi kalau tidak benar, maka itu buhtan. Terus Rasulullah memperingatkan dari bahaya ghibah ada yang bertanya, apa itu riba? karena Nabi, zikruka akhaka bima Riba itu engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Menyebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Ternyata sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqulu?" Bagaimana pendapatmu? Kalau pada orang itu memang ada yang aku katakan itu. Dan yang aku ceritakan itu memang terjadi. Benar. Inka nabi akhika Kalau ternyata pada saudaramu memang benar-benar ada kejadian itu, itu gak ghibah. Fakadir engkau telah berbuat ghibah. Kalau ternyata tidak ada, fi akhika ma taqul faqad kalau ternyata nggak ada, berarti engkau berbuat buhdan. Buhdan, tuduhan palsu, atau bahasa Indonesia fitnah. Memfitnah saudara. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ikhwani ahli sunnah. Perkara ini perkara yang sering dianggap remeh. Padahal Para ulama menyatakan ghibah adalah dosa besar. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan ghibah itu dosa besar. Dan lebih besar lagi kalau yang diceritakan kejelekannya adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Lebih jelek lagi mereka-mereka yang dighibahi adalah orang-orang yang membawa ilmu juru dakwah menyampaikan qala Allah wa Rasul dan juga termasuk akbar lebih besar dosanya adalah mereka-mereka yang menggibahi penguasa mengapa lebih besar siapa yang menggibahi penguasa maka akan menyebabkan kewibawaan penguasa akan jatuh. Kalau kewibawaan penguasa jatuh, maka niscaya masyarakat enggan untuk taat pada penguasanya. Kalau masyarakat dan rakyat enggan untuk taat pada penguasanya, maka akan terjadi sekian banyak kekacauan-kekacauan-kekacauan. Khamilina azakumullah. Itu kalau para penguasa. Kalau digibahi para ulama, para asatidah, para ustadz-ustadz ahlus sunnah. Maka tentunya ghibah mereka menjatuhkan dan menjelekkan para ulama akan menyebabkan kaum muslimin enggan untuk menerima disampaikan nasihat Siapa? Syekh Robi itu kan uh, ulama pemerintah. Ya NUI-nya Indonesia. Apa bedanya dengan Indonesia? Disampaikan oleh Syekh Ubaid, Syekh Ubaid ini kan begini dan begini. Disampaikan ucapan Syekh Fulan, Syekh Fulan, semua diribahi diceritakan kejelekannya. Maka nih saya enggan untuk bertanya kepada para ulama. Kalau enggan, untuk bertanya kepada para ulama, maka niscaya mereka akan banyak salah memahami agama, maka mereka akan sesat. Akibat ghibah. Jangan anggap enteng masalah ghibah. Demikian barakallahu fikum. Perkara ghibah bukan perkara yang remeh. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita? Apakah kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Saudaramu mati, dagingnya kamu makan? itu Tentunya kalian tidak akan suka, kata Allah SWT. Ini khonirina Allah. Betapa busuknya riba, betapa jeleknya riba. Seorang sahabat yang mengaku berzina dan kemudian dirajam. Radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Wa taballahu alaihi. Allah terima taubatnya. Ketika selesai rajam, ada dua orang yang membicarakan. Itu lihat. Orang yang sudah Allah tutupi aibnya Tiba-tiba dia membukanya sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya dia dilempari batu seperti anjing. Rasulullah dengar. Maka ketika melewati bangkai keledai yang sudah busuk, Rasulullah menyatakan kepada dua orang tadi, Aina fulanun wa fulan. Ini oleh Ibn Qayyim dalam kitab kecilnya Afatul Lisan. Bahaya lidah aina fulan wa fulan inzila wakula kula min hadhihi aljifa turunlah ke lembah itu dan makanlah bangkai keledai itu suruh dimakan bangkai keledai itu maka dua orang tadi agak keheranan ya Rasulullah ayo keluhana ya Rasulullah apa boleh dimakan bangkai ini maka kata Nabi SAW apa yang kau ucapkan tadi lebih busuk dari bangkai tersebut apa yang kau ucapkan tadi lebih busuk dari bangkai keledai tadi. Inzila fakula. Turunlah, makanlah bangkai itu. Kamu merasa jijik. Ayo keluar. Apakah dimakan? Bangkai seperti itu busuknya. Apakah boleh dimakan? Tentunya bangkai haram. Tetapi Nabi untuk menunjukkan pasti kamu tidak akan suka, pasti kamu akan merasa jijik. Dan ribah lebih jijik, lebih busuk dari itu. Apa yang kamu ucapkan tadi? Itu lebih busuk dari bangkai itu. Dan sesungguhnya sekarang sahabat yang dirajam tadi telah berenang-renang di sungai Jannah. Sungguh dia telah taubat dengan taubat yang kau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah akan mencukupi. Apa yang dikatakan dalam Al-Quran, tumuh Tentu kalian tidak akan harusnya seperti itu perasaan kita ketika ada seorang yang menceritakan kejelekan saudaranya. Merasa busuk. Ya, kamu ngomong apa? Dia. Enggak saya si dia diam kamu. Aku jijik mendengarnya. Bukan didukung, bukan dibela. Oh ya terus terus gimana sih pulang? Akhirnya gimana? Kemudian gimana? Seakan-akan senang mendapatkan berita baru. Hot news katanya berita panas. Ternyata si fulan begini, ternyata si fulan begitu. Itu busuk, jijik, lebih busuk dari bangkai keledai. Jangan kamu sukai. Tinggalkan. Kau muslimin yang sarumati. Ini semua kalau kita jauhi sukriyahnya. Lumazah atau humaza dan lumazah saling cerca mencerca tanabuz bil alqab ya. suudzan berburuk sangka tajassus ghibah kalau penyakit-penyakit busuk ini kita jauhkan dari diri kita dan saudara-saudara kita kita budayakan husnudzan kita buang semua perkara-perkara tadi yang akan merusak ukhuwah niscaya apa yang merupakan nikmah ukhuwah akan terjalin dan terjaga. Akan mudah kita merajut ukhuwah. Akan mudah kita mempertahankan persaudaraan yang Allah sebutkan sebagai nikmah. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da'an fa'alfa baina qulubikum yang kalian tadinya bermusuh-musuhan, kemudian Allah jinakan hati-hati kalian. Fasbahtu binikmatihi ikhwana. Kalian dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Maka ini udhkuru ingat-ingatlah bahwa kenikmatan ini jangan sampai hilang, jagalah kenikmatan persaudaraan. Kalau ada kekurangan, ya saling menasehati. Dan bedakan antara nasihat dan ta'yir. Bedakan antara nasihat dengan menjatuhkan. Sangat berbeda tentunya. Maka sebaliknya, yang tadi dibuang, ganti dengan tawasi bil haqqi, tawasi bil sabri, wa tawasi bil marhamah. Saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Jengkel kadang-kadang terjadi, Kemarahan kadang-kadang terjadi, tapi kalau dia memiliki sabar, selamat. Ketika dia menggebu-gebu marahnya, menyampaikan berbagai macam ucapan-ucapan yang tidak pantas. Kamu yang mendengarkan jangan mendukung, tapi tawasi bisawab. Sabar ya akhi. Sabar ya akhi. Dia juga saudara kita, dia juga ahli sunnah dia begini, dia kelebihannya begini, kelebihannya begitu. Mungkin dia sedang khilaf, mungkin dia sedang lupa, mungkin dia begini begitu. Kamu nasihati dia saja. Atau kalau enggak kita biar kita hubungkan dengan orang yang bisa menasehatinya. Sehingga kalau hidup tawasib bil haqqi wa tawasib sabri maka niscaya ukhuwah tadi akan terjaga. Akan terjalin lebih kokoh, lebih kuat. Wa tawasib marhamah dan saling mewasiatkan dengan rahmat, dengan kasih sayang. Kasihan beliau, kasihan mereka, kasihan saudara kita ini. Tapi saya dengar, ya dia tuh orangnya begini, begini, begini, dia kurang ini, kurang ini, kurang ini, kasihan. Agar kita memiliki rahmat pada mereka. Agar kita saling memiliki rahmat. Saling menyayangi, saling mencintai, saling memberikan kasih sayangnya. Dan inilah yang dikatakan bahwa mereka fitarahumihim wa ta'atufihim kal jasad wahid. Saling menyayanginya, saling mencintainya, saling merasakan ini kal jasadil wahid. Sebaliknya, yang dinasehatinya, yang kadang-kadang nasihat dengan agak keras karena sudah dua kali tiga kali, itu pun jangan dianggap sebagai permusuhan. Itu saudaramu menasehati. Selamat kamu dinasehati. Kamu harusnya berterima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena dia berbuat baik. Tangan satu orang saja. Kalau ternyata tangan yang kiri kotor, mesti tangan yang kanan akan membersihkannya. Kalau tidak hilang, niscaya tangan kanan akan menggosoknya lebih keras. Kalau belum hilang, mungkin akan digosok sampai memerah, sampai sakit. Tangan kiri nggak pernah marah kepada tangan kanan. Kenapa? Jasadun Satu tubuh. Kenapa marah? Dan itu permisalan diucapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bahwa saling menasehati di antara muslimin itu seperti kedua tangan. Kalau ternyata kotorannya, kejelekannya nggak bisa hilang hanya dengan digosok, maka perlu syai'in minal khusyuna. Perlu sesuatu yang lebih kasar supaya hilang. Maka tidak mungkin kamu dapati tangan kanan berantem dengan tangan kiri jengkel saya digosok keras banget sampai merah begini. Kenapa nggak mungkin? Kenapa tersenyum? Satu tubuh nggak mungkin ber berkelahi. Begitulah kalian ahli sunnah. Kalian satu tubuh. Kalau ditegur dengan keras, kamu itaqillah. Sampai kapan kamu berbuat seperti ini? Ini haram. Itu adalah kebaikan buatmu. Itu kebaikan buatmu. Kamu akan ingat nanti yaumul qiyamah. Kalau saya nggak dinasihat oleh si bulan, mungkin saya sudah lebih parah dari itu akan sadar nanti yang qiyamah. Kenapa? Kok selamat dari yang ini? Kenapa selamat dari yang itu? Karena nasihat si Ketika di dunia, maka dia akan berterima kasih dan tidak akan bisa membalas kebaikan si penasehat tadi. Karena sangat besarnya kebaikannya. Kata para ulama, kami menasehatkan kalian agar kalian selamat dari api neraka. Ada pun orang-orang tua mereka menasehati anak-anaknya, memarahi anak-anaknya karena takut api dunia. Sekarang perbandingan atau sekarang permisalan dengan orang tua dan anak. Kalau tadi dengan dua tangan. Orang tua dan anaknya. Kalau menyatakan pada anaknya jangan main di jalan. <clears throat> Sampai kemudian marah padanya. Masih kamu main jalan. Kemudian dipukul oleh orang tuanya. Berarti kamu main jalan lagi. Awas. Apakah orang tua ini jahat pada anaknya? Tidak. Nggak ada seorang pun berakal yang berkata bahwa orang tua tadi jahat. Tidak. Ingin anaknya selamat. Tidak ketabrak. Iya kan? Tidak kecelakaan. Bermain api dimarahi. Bahkan dipukul. Itu pun bukan kejahatan. Menyelamatkan dia, jangan sampai dia luka terbakar. Baik. Maka demikianlah barakallahu fikum yang namanya nasihat. Niatnya adalah kebaikan buat yang dinasehati. Kalaupun mungkin agak keras, kadang-kadang ada syait minal khusyunah, itu pun sesungguhnya dengan niat baik maka itu perkara sekali tidak keras. Itu perkara yang sama sekali bukan permusuhan. Itu nasihat yang ingin memperbaiki kalian. Maka kalau kita merasakan hal-hal yang seperti ini mudah-mudahan kita akan senang dinasehati dan kita akan mengucapkan jazakallah khairan. Dan ukhuwah akan tetap terjalin dan akan tetap kokoh. Aslah taufiq wal afiyah, aslah hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. wa وأتوب إليك Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.